Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hadirin jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kemuliaan seorang muslim dan muslimah itu ada pada kesabaran dia atas segala apa yang Allah perintahkan untuk dijalani. Kesabaran dia untuk menjauh segala larangan dan sesuatu yang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala dan kesabaran dia ketika tertimpa musibah juga bersyukur akan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Hadirin, Rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan telah berlalu dan meninggalkan kita. Demikian ibadah yang kita kerjakan, yang kita lakukan, baik itu puasa sendiri maupun qiyamul lail atau tarawih, maupun membaca Al-Qur'an, maupun zikir kepada Allah, doa, sedekah, dan ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan diterima di sisi Allah tabaraka wa taala. Para ulama salaf mereka terbiasa dan ringan bagi mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Mereka berlomba-lomba untuk melakukan sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka khawatir akan amalan mereka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang ditabur oleh Allah ampunan di dalamnya, bulan yang penuh kebajikan dan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kesedihan yang dinyatakan dan dialami oleh para ulama salaf ketika mereka berpisah dengan bulan Ramadan, khawatir tidak sampai usia dia di bulan Ramadan berikutnya karena demikian banyak dan luas karunia yang Allah berikan di bulan Ramadan. Imam Ibnu Rajab rahimahullah yang disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif menyatakan kaifala tajri lil mu'min ala firaqi Ramadan dumuhun wa huwa la yadri hal baqiya lahu fi umri ilahi Kenapa tidak? Artinya sepantasnya seorang mukmin mereka ketika berpisah dengan bulan Ramadan berlinang air mata mereka menangis mereka tersudu-sudu karena mereka karena dia tidak tahu apakah usia masih ada dan masih disampaikan oleh Allah pada Ramadan berikutnya Hadirin, rahimani wa rahimakumullah. Sekian kemuliaan dan kebaikan Allah berikan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita dan menerapkan dalam kehidupan di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya untuk istiqomah dan terus taat kepada Allah tabaraka wa taala dan menghidupkan ibadah-ibadah yang kita hidupkan di bulan Ramadan sebagai wujud syukur. Oleh karena itu, kenapa kita ambil pada pagi ini tema kita belajar untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena demikian luas ilmu Allah yang menjelaskan tentang kenikmatan dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana juga luasnya kenikmatan Allah yang ketika seorang mau menghitung dan membatasi tidak mungkin mampu dan bisa menghitung dan membatasi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu Allah la tuhsuha kata Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian mau menghitung dan membatasi nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan mampu kata Allah Subhanahu wa taala. Innal insana la kafar. Karena sesungguhnya manusia itu punya perangai zalim dan kafar, punya perangai aniaya dan kufur akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kemuliaan, kenikmatan tersendiri bagi seorang muslim yang diberi hidayah oleh Allah, yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepadanya. Karena sungguh sangatlah sedikit, sangatlah minim dari hamba Allah yang mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalilum min ibadi syakur." Sedikit dari hamba-hambaku yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita belajar dari yang telah berlalu, dari segala apa yang kita lakukan, kita upayakan, dan kita jalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan di bulan Syawal dan seterusnya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Allah tabaraka wa taala, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla." Sungguh aflaha man tazakka Sungguh beruntung orang-orang atau orang yang tazakka, yang dia tazakka mensucikan diri. Para ulama ahli tafsir menafsirkan dengan sekian tafsir. Di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan yaitu salat yang dimaksud dalam ayat tadi, fadzakara isma rabbuhu fasalla. Ketika dia menyebut nama Allah, itu kemudian dia salat adalah sholat lima waktu. Demikian pula Ibnu Umar dan yang lainnya menyebutkan bahwa itu adalah sholat id dan masih banyak tafsir yang lain seperti juga ketika menafsirkan qad aflaha man tazakka tazakka kata Sam'ani rahimahullah dalam tafsirnya yaitu amalan soleh sungguh beruntung orang yang beramal soleh namun Ibnu Umar dan sekian sahabat yang lain menyebutkan bahwa tazakka adalah mengeluarkan zakat mengeluarkan zakat sebagaimana disebutkan dalam Sam'ani dalam tafsirnya bahwa beliau Ibnu Umar radhiyallahu ketika hendak keluar untuk sholat Id tanya kepada seseorang yang beliau temui apakah Anda sudah mengeluarkan zakat ketika sudah berangkat menuju sholat Demikian pula ketika tidak maka silakan keluar zakatnya dulu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah kata Syekh Saleh Fauzan Habibullah ini semua dalam wujud syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala telah menjalani puasa di bulan Ramadan. Allahu akbar Allahu akbar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu maka betapa tinggi nilai dan kedudukan seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Pada suatu ketika disebutkan dalam Sahih Ibnu Hibban bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadi Mu'ad faqala ya Mu'ad wallahi inni la uhibbuka faqala Mu'ad bi abi anta wa ummi wallahi inni la uhibbuka faqala ya muad usika an la tad'anna fi duburi kulli salah an taqula allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati kata Rasul sallallahu alaihi wasallam Ketika beliau memegang tangan Muad bin Jabal radhiyallahu an, sahabat yang mulia, wahai Muad, demi Allah, sesungguhnya aku cinta kepada engkau ya Muad karena Allah. Maka Muad pun radhiyallahu anhu menjawab, bi abi anta wa ummi, menunjukkan betapa besar kalau kehilangan Rasul dan ayahnya dan ibunya. Kata beliau, Demi Allah, aku pun cinta kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muaz. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku nasihatkan kepada engkau, jangan sekali-kali engkau tinggalkan fi duburi kulli Ketika kamu solat di penghujung solat, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika tahiyat akhir sebelum salam atau setelah salam, jangan kamu tinggalkan engkau berdoa kepada Allah dengan menyatakan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku mohon pertolongan Engkau ya Allah, agar aku senantiasa berzikir kepada Engkau ya Allah dan bersyukur akan segala kenikmatan yang Engkau berikan kepadaku ya Allah dan agar supaya ibadahku baik kepada Engkau ya Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu dalam hadis ini jelas bahwa seorang yang bisa berzikir kepada Allah, seorang yang bisa bersyukur kepada Allah dan berbuat baik dalam segala ibadahnya itu pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita minta kepada yang menciptakan kita agar kita mampu mensyukuri segala nikmat Allah berikan kepada kita. Hadirin rahimani Wa rahimakumullah, ibnu Husain rahimahullah menyatakan, karena yuqal asyukru tarkul ma'asi. Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Mausu'ah. Beliau menyatakan dan menukil dari Makhlad Ibnu Husain. Dikatakan kata beliau bahwa syukur itu ialah meninggalkan segala perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Hatim rahimahullah juga beliau menyatakan, "Kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah." <coughs> Demikian Ibnu Abi Dunya menyebutkan dalam mausu'nya, dalam mausuahnya <coughs> dari Ibnu Hatim rahimahullah, segala kenikmatan yang kenikmatan itu tidak mampu untuk mendekatkan diri seseorang kepada Allah, maka itu itu justru menjadi bumerang bagi dia, bala bagi dia. Demikian yang senada dikatakan oleh Abu Ali Ar-Riyahi, seorang tabi'in yang mulia kata beliau, "Kullu ni'matin la tuqarribuka minallah fahiya baliyah." Segala kenikmatan yang mana tidak mampu mendekatkan diri engkau kepada Allah, itu balak bagi engkau. Wal billah. Oleh karena itu, hadirin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita semua merenung diri kita masing-masing, apakah kita ini termasuk orang yang bersyukur atau tidak? Tentu kalau tidak atau kurang, kita bertobat kepada Allah dan memperbaikinya. Demikian pula ketika termasuk yang bersyukur kepada Allah pun beristiqomah dan melanggengkan sampai akhir hayat menjemput kita, ajal menjemput kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an beliau menyatakan sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita Allah azza wa jal, idza ra'aita Allah azza wa jal yu'til ibad ala ma yasha'una ala ma fihim iyyah fadzalika istidrajun minhu lahum." Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Tabrani Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jika engkau melihat Allah Azza wa Jal memberikan kepada hambanya segala yang diinginkan oleh hambanya, diberikan semua, diperturutkan semua yang diinginkan oleh hambanya, maka itu merupakan istidroj dari Allah Subhanahu wa taala bagi bagi mereka yaitu azab yang Allah berikan secara berangsur-angsur kepada dia, secara perlahan hukuman dari Allah, azab dari Allah yang Allah berikan kepada mereka ketika Allah memberikan segala yang mereka inginkan di dunia ini. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwati fiddin, a'azzani wa Demikian pula Abu Hazim rahimahullah menyatakan sebagaimana disebutkan dalam Mausu'ah ibn Abi Dunya, "Idza ra'aita Allah azza wa jalla yutabi ni'amahu 'alaik wa anta tusihi fahdharhu." Kata beliau, rahimahullah, kalau engkau melihat Allah Subhanahu wa taala terus memberikan semua kenikmatan kepada engkau dalam keadaan engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala fahdharhu hati-hati kalian ini khawatir istidraj dari Allah Subhanahu wa taala, hukuman, azab yang Allah berikan kepada dia secara berangsur-angsur secara perlahan wal billah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, jadikan langkah kita, kehidupan kita, waktu kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Saat-saat kita berdiam, saat kita bergerak, saat kita berjalan, jadikan lisan kita, kolbu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu an sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid, Imam Baihaqi meriwayatkan dalam Syu'abul Iman. Imam Baihaqi meriwayatkan dalam Syu'abul Iman bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un man u'tihinna faqad u'tiya khairud dunya wal akhirah." Kata Rasulullah Shallallahu empat perkara. Ketika empat perkara ini diberikan oleh Allah kepada hambanya, maka dia telah mendapat kebaikan dunia akhiratnya. Kolbun syakir. Yang pertama kolbun syakir. Kolbu yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, lisan zakir. Lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala wabadanun alal balai sobir dan jasad dia, tubuh dia ketika diuji oleh Allah dengan berbagai penyakit dan sakit dia sabar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan yang keempat zaujatun la tabghihi khawnan fi nafsiha wala malihi dan seorang istri yang dia menjauh, menghindar dari perbuatan zina dan perangkat-perangkat yang mengarah kepada zina, menjaga dirinya dijaga dan menjaga harta suaminya. Empat perkara ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika diberi kepada seorang hamba Allah, dia telah diberi kebaikan dunia akhiratnya. Hadirin, Rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, betapa besar nilainya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang yang zikir kepada Allah, sebagaimana orang yang di, diuji badannya dengan sekian penyakit dia sabar dan seorang muslim mendapatkan istri yang solihah itu kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada dia. Demikian Abu Kilabah rahimahullah yang dinukul oleh Ibn Abi dunia dalam mausu'ah. Kata beliau, La tadurrukum dunia. Ida syakartumuha. Dunia ini tidak akan memudorotkan kamu. Tidak akan mencelakakan kamu. Tidak akan menghinakan kamu. Selama kalian bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Hadirin, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, introspeksi diri, koreksi diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk yang bersyukur atau tidak? Dan jangan salah difahami apa itu makna syukur. Oleh karena itu, Abdullah bin Mubarak rahimahullah beliau menyatakan haddatsana Sufyan rahimahullah Ats-Tsauri rahimahullah qala laisa bifaqihin man lam ya'ud al-bala ni'matan warrafa musibatan Kata Sofyan, Astauri rahimahullah, bukan termasuk orang yang fakih, bukan termasuk orang yang dalam ilmunya, ketika dia tidak menganggap, dia tidak meyakini balak musibah itu sebagai nikmat dari Allah dan kesehatan kebahagiaan seseorang itu tidak dia anggap dan tidak dia yakini sebagai musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian besar pahala dan kedudukan dan porsinya seorang yang sabar ketika tertimpa musibah, ketika Allah memberikan musibah dan dia sabar, itu sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Dan sebaliknya naudzubillah min dzalik, ketika dia bergelimangan harta benda, sehat badannya, namun dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu musibah bagi dia wal Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah diampuni dosa yang terdahulu dan yang akan datang, itu pun masih sangat-sangat semangat dan bersungguh-sungguh ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa, penuh kekurangan, penuh kelemahan, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha dan juga Muhirah radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari ketika telapak kedua telapak kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam itu membengkak dalam riwayat lain betisnya membengkak tak kalah sholat malam karena lama dan panjangnya sholat Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kenapa ya Rasulullah? Bukankah engkau ini telah diampuni dosa yang telah dahulu dan yang akan datang? Apa jawaban Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Afala akuna abdan syakura? Wahai Aisyah, bukankah anak ini kepingin, saya ini kepingin menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan taat kepada Allah, dengan menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan Sufyan al tsauri rahimahullah ketika Allah menyatakan sanadrijuhum min haitsu la ya'lamun dalam surat Ali Imran Allah menyebutkan sanadrijuhum min haitsu la ya'lamun mereka akan diberi hukuman oleh Allah akan disiksa oleh Allah secara perlahan dari arah yang mereka tidak ketahui dari jalan yang mereka tidak disangka Kata Sufyan ats rahimahullah, qala kata beliau, mereka itu ialah subigha mereka itu subigha alaihim an-ni'am wa namnahu asyukr. Mereka itu oleh Allah diberi sekian kenikmatan. Dicukup Ditaruh di sekian kenikmatan, diberikan berbagai macam kenikmatan. Tapi kami halangi mereka syukur kepada Allah. Na'udzubillah. Terhalangi mereka untuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita semua berupaya di kehidupan kita mulai detik ini dan seterusnya untuk senantiasa banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa terus mengoreksi diri kita agar supaya kita senantiasa diridhoi oleh Allah dan termasuk hamba Allah yang bersyukur dari Abdullah ibni Sahbarah dari Sahbarah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manit tuliya fasabara wa utiya fasyakara wa zulima faghfara thumma syakara thumma sakat qalu malahu ya Rasulullah Qala ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan hadis dari dalam tafsirnya dan Ibnu Qani dalam Mu'jam Sahabah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang diuji oleh Allah dengan sekian ujian, dia sabar. Barang siapa yang diberi sekian kenikmatan, dia bersyukur. Barang siapa yang dizolimi, dianiaya, diganggu oleh orang lain, dia memaafkan. Kemudian dia bersyukur. Tiba-tiba Rasulullah diam, berhenti sejenak. Sehingga para sahabat bertanya, ada apa dengan dia ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, Ula'ika lahumul amnu wahum muhtazun. Mereka adalah orang-orang yang ketika diuji oleh Allah sabar ketika diberi nikmat oleh Allah bersyukur ketika dizolimi, dianiaya, diganggu dia memaafkan kemudian tenang serentiasa dia bersyukur kepada Allah adalah mereka orang-orang yang akan dijamin oleh Allah keamanan mereka dan mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita semua senantiasa untuk berupaya berlomba-lomba, berjuang, bermusabakah, untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan. Kebaikan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang terakhir kepada kaum wanita muslimat, akhwat, ummahat. Marilah antumna sekalian senantiasa taat kepada Allah senantiasa taat kepada Rasulnya senantiasa taat kepada suaminya dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Kalian adalah seutama-utama perhiasan di dunia ketika kalian menjadi wanita yang solihat. ad mata'un kata Rasul sallallahu alaihi wasallam wa khairu mata'iha al-mar'atu solihah. Dunia ini perhiasan, dan perhiasan yang terbaik adalah wanita yang solihah. Rawahu Muslim. Wanita yang solihah. Wanita yang taat kepada Allah. Wanita yang taat kepada Rasulnya. Wanita yang taat kepada suaminya dalam perkara yang baik. Wanita yang menjaga kehormatannya. Wanita yang menjaga harta suaminya. Wanita yang mendukung suaminya wanita yang berbuat baik kepada suaminya dan berkhidmah kepada suaminya karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Seorang wanita yang solihah mudah untuk masuk jannah, mudah untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ida salatil mar'a khomsaha, wa somat syahroha, wa hasanat farjaha kila laha utkul jannah min abwa abwabin syid." Ketika seorang wanita telah menjalani sholat lima waktu, ketika seorang istri, wanita berpuasa di bulan Ramadan, ketika seorang wanita, seorang istri menjaga kehormatannya. Ketika seorang wanita, istri taat kepada suaminya, sampaikan bagi istri yang soleh seperti ini untuk masuk surga, masuk jannah lewat pintu jannah yang mana saja ia inginkan. Maka saya nasihatkan buat seluruh umat seluruh akhwat, seluruh istri yang ada. Hendaklah kalian dukung suami-suami kalian ketika berdakwah di jalan Allah. Dukung suami-suami kalian ketika menuntut ilmu syar'i. Dukung suami-suami kalian ketika berusaha untuk bersodakoh dan melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bagian dari taat kepada Allah bagian dari taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagian daripada taat kepada suaminya. Bukankah kalian menginginkan jannah? Bukankah kalian menginginkan surga? Itu kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan kepada kita semua. Maka sabarlah di dunia. Taatilah suaminya dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, Dunia ini fana, tidak ada yang kekal. Sebentar hidup di dunia ini, jadikan waktu-waktu kalian untuk bersabar taat kepada suami dalam perkara-perkara yang baik.